Semoga Allah balas dengan kebaikan niat-niat yang baik dan amal-amal yang baik. Apa yang disebutkan sedikit tadi dan masih banyak yang belum disebutkan. Jasa-jasa mereka para pemerintah kita dan para penguasa kita yang sering kali dilupakan oleh sebagian orang yang selalu dilihat adalah kekurangan yang selalu dilihat adalah berbagai macam apa yang mereka anggap sebagai kesalahan tidak pernah mereka berpikir. Mereka bisa berjalan lancar di jalan yang Masya Allah adalah karena jasa-jasa mereka. Karena adanya polisi lalu lintas yang mengatur. Ketika kita aman di desa kita juga karena mereka. Karena sebab adanya keamanan yang menjaga. Demikian pula ketika kita melihat ketertiban. Khonibillah Memang kadang-kadang kenikmatan itu ketika ada, kita tidak sadar. Nanti ketika kenikmatan itu dicabut, baru kita ingat betapa nikmatnya kemarin. Dulu ketika penguasa masih tegak. Saya Hebat. ke negara lain. Sungguh saya sedih melihat keadaan di sana dan saya kembali menyatakan sungguh nikmat hidup di Indonesia. Ketika kita di sana, jangankan kita mendengar azan, kita sholat Jumat mengucapkan amin diprotes oleh tetangga, dilaporkan polisi. Wallah, sampai datang polisi Australia ke tempat kita menanyakan bahwa tetangga terganggu dengan suara kalian suara. Ternyata suara amin maka sungguh demi Allah, ketika itu saya ingat betapa nikmatnya kita hidup ini Di negara muslimin, yang mayoritas muslimin, yang kita memiliki sekian banyak saudara, dan kita mendengarkan azan yang mengalami setiap desa, setiap Masya Allah. Di setiap kecamatan terdengar. Bahkan di setiap kampung terdengar. Nah, dan jangan sampai nikmat ini tercabut kembali ketika kita tidak syukur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kalian syukur kata Allah akan aku tambah kenikmatan. Tetapi kalau kafartum, kalau kalian kufur nikmat, inna azabi lasyadid kata Allah, azabku sangat keras. Jangankan pemerintah dan penguasa kita, penguasa yang digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam betapa mengerikannya. Kata Nabi alaihi salatu akan muncul nanti penguasa-penguasa yang qulubuhum kulubu syaitin ala jusmanil ins yang hati-hati mereka hati-hati syaitan di tubuh-tubuh manusia. Bengis, kejam. Kata para sahabat ya Rasulullah, "Afalan nabidhum bisayf?" Ya Rasulullah, apakah kita tidak lawan mereka dengan pedang-pedang kami? Kata Nabi, jangan. Jangan. Ma'aqamu fikumus salah. Jangan. Selama mereka masih sholat. Jangan. Isbiru dalam riwayat lain. Hatta talaqawni alal kau. Sabar. Sampai kalian bertemu aku di telaga kau. Mengapa demikian? Apa hikmah? Kata para ulama seperti Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah bahwa 40 tahun dengan penguasa yang zalim lebih baik daripada semalam tanpa ada penguasa. Daripada sehari tanpa penguasa. Chaos, kacau, nggak ada yang ngatur, nggak ada yang memimpin. Manusia siapa yang kuat dia yang menang. Sungguh semalam saja akan terjadi sekian kehancuran, sekian pembunuhan, sekian pertumpahan darah. Dan sudah pernah terjadi tidak jauh di negara tetangga negara lain di Sudan yang dulu pernah dikuasai seorang yang kejam pembunuhan oleh penguasa tiap hari ada yang digantung ada yang ditembak ada yang dibunuh sekian banyak korban bahkan dalam hitungan ratusan sampai rakyat tidak sabar kemudian mau apa yang terjadi korbannya dua juta orang yang terbunuh dua juta orang dan setiap orang keluar dari rumahnya selalu curiga. Apakah dia akan bunuh saya? Apakah dia dari kelompok saya atau bukan? Kalau dia tidak membunuh duluan, maka dia akan dibunuh duluan. Dalam keadaan tidak tahu sebabnya apa. Kenapa saya dibunuh? Dan kenapa saya membunuh? Kamu kenapa bunuh dia? tidak tahu. Saya khawatir dia bunuh saya, saya bunuh dia. Ini mengerikan sekali Keadaan yang seperti ini ada ketika kita tidak mensyukuri nikmat. Nikmat adanya orang yang mau mengatur kita, memimpin kita. Akhirnya Allah cabut kenikmatan itu dan terjadi kekacauan. Semua mereka membawa senjata dalam keadaan tidak tahu mana kawan mana lawan. Rasulullah SAW Dan itu saya dengar dari beberapa masyayikh ulama, tahu kalian di Sudan ketika penguasa demikian demikian demikian. Tapi ketika mereka tidak sabar, korbannya lebih banyak lagi. Dua juta manusia. Maka ikhwan bin Allah, betapa bedanya atau betapa jauhnya perbedaan. 200 dengan 2 juta. Apa mereka tidak bisa berhitung? Apa mereka tidak bisa berhitung? Berapa yang lebih banyak? 200 atau 2 juta? Kau muslim yang saya hormati. Dengan engkau tidak sabar, korbannya menjadi 2 juta manusia. Dan itu muslimin. Kalau kita tidak sabar melawan penguasa, penguasanya masih muslim, pendukungnya muslimin. Pemberontaknya juga muslimin. Terjadi peperangan muslimin melawan muslimin. Korban dari sana muslimin, korban dari sini muslimin maka yang senang adalah mereka yang tidak suka pada Islam. Yang senang adalah mereka-mereka suka kepada negara Indonesia yang mayoritasnya muslimin. Bagaimana supaya hancur? Bagaimana supaya hancur dan pecah belah? Itu mereka harapkan. Mereka yang suka, mereka yang senang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala takunu kalladzina tafarraqu waqtalamu." Janganlah kalian menjadi seperti mereka yang berpecah belah dan bertikai min ba'di ma ja'atuhumul bayyinat padahal telah datang keterangan-keterangan yang jelas telah datang bimbingan-bimbingan yang pasti dari Quran dan Sunnah ulaika lahum adzabun azim kata Allah bagi mereka adab yang besar ancamannya azab azim bagi siapa bagi mereka yang Allah katakan tadi tafarraqu senang berpecah senang bertikai Demikian pula dalam ayat lain Allah katakan innal ladina farraqu dinahum wa kanu syi'an lasta minhum fi syai. Sesungguhnya mereka-mereka yang memecah belah agama mereka sendiri. Engkau wahai Rasul bukan golongan mereka sedikit pun. Engkau tidak termasuk mereka. Mereka bukan golongan engkau wahai Rasul. Innama amruhum ilallah thumma yunabbi'uhum bima kanu yaf'alun urusannya di tangan Allah dan niscaya Allah akan kabarkan pada mereka akibat perbuatan mereka nanti yaumul qiyamah. Ini perbuatan engkau dan ini balasannya. Maka yang namanya kebersamaan sudah diajarkan dalam Islam sebelum mereka berbicara tentang persatuan, persatuan, persatuan, persatuan. Allah dan Rasulnya sudah mengajar untuk kebersamaan di atas al-haq kebersamaan di atas kebenaran. Alaikum bil jamaah wa iyyakum wal furq. Atas kalian untuk tetap bersama jamaah dan hati-hati kalian dari furqah, dari pertikaian dan perpecahan. Fa inna syaitana ma'al wahid wa huwa min al-ithnain ab'ad karena syaitan mengejar orang yang sendirian bersama orang yang sendirian. Wa huwa minal itsnaini ab'ad. Dan syaitan dari orang yang berdua lebih jauh. Kaum muslimin yang sangat hormat. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam hadis ini menyatakan alaikum bil jamaah atas kalian untuk tetap bersama jamaah. Siapa jamaah? Dikatakan oleh para ulama bahkan para salaf, para salaf para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in seperti Abdullah bin Mas'ud bahwa dikatakan al-jamaah adalah muslimun wa imamahu. Kaum muslimin dan penguasanya. Kaum muslimin dan pimpinannya. Maka inilah yang dikatakan dengan al-jamaah. Hendaklah sabar bersama jamaah. Hendaklah kalian untuk tetap bersama jamaah. Dan jangan kalian berpecah belah. Jangan kalian bertikai. Wa man arada buhbuhatal jannah falaihi bil jannah. Siapa yang menginginkan tengah-tengahnya surga, yang paling indahnya, yang paling tingginya, yang paling nikmatnya, hendaklah tetap bersama jamaah, tetap bersama kaum muslimin. Kaum muslimin ada sekian kelompok sekian organisasi, sekian madhab-madhab. Apakah kemudian saling menghalalkan darah? Apakah kemudian karena beda madhab kemudian darahnya? Mereka tidak halal darahnya. Yang diwajibkan adalah tawasi bil haqqi wa tawasi bil sabri. Saling menasehati dengan hak. Saling menasehati dengan sabar. Saling mengingatkan saling menegur yang benar adalah ini. Karena mereka memiliki kitab sama dengan kitab seluruh kaum muslimin. Mereka memiliki rasul seperti kita punya rasul SAW. Tidak berbeda. Rasul mereka rasul kita, kita mereka kitab kita, Al-Quran was sunnah. Maka kalau mereka menyimpang dari sunnah, kita ingatkan mereka untuk kembali pada sunnah. Kalau kita menyelisih sunnah, maka mereka mengingatkan kita untuk kembali pada sunnah. Ini yang diperintahkan dalam ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan itu setelah Allah perintahkan. Allah wa asiur rasul wa uli ulil amri minkum. Setelah memerintahkan untuk bersatu di bawah satu penguasa, taatilah Allah, taatilah Rasul, dan taatilah ulil amri di kalangan kalian. Dan ulil amri ini adalah pemegang urusan. Pemegang urusan dunia adalah para penguasa. Pemegang urusan agama adalah para ulama. Maka hendaklah kalian taat pada Allah dan Rasulnya dan kemudian mentaati para penguasa dan para ulama. Setelah itu apa kata Allah? Fa in tanaza'tum fi syai'in Farudduhu ila Allah wa Rasul. Kalau kalian berselisih dalam satu masalah, kembalikan pada Allah dan Rasulnya. Sudah ada ucapan-ucapan Allah terjaga 30 juz dihafal oleh para santri-santri di pondok pesantren. Dan terjaga kitab-kitab sunnah Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Tirmidzi, Sunan Nasai dan sekian banyak kitab sunan wal masanid Rabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa ilmu tersebut masih terjaga sampai hari ini. Masih utuh tinggal dibuka, tinggal dibaca. Maka apa yang menjadi sulit untuk kita bersatu? Apa yang menjadi susah? Yang menjadi sulit dan menjadi susah adalah yang tadi diucapkan oleh bapak-bapak kita. Ada keekstriman dan ada radikalisme yang mereka berpikir kalau dia salah maka dia kafir halal darahnya harus kita perangi dan mereka musuh kita maka akhirnya terjadilah kehancuran yang seharusnya kita teguh dengan qala Allah qala Rasul yang seharusnya farudduhu ilallah war Rasul tetapi mereka bukan mengajak untuk kembali kepada Allah dan Rasulnya tetapi justru mereka memusuhinya sebagai orang-orang kafir yang halal darahnya maka Rasulullah SAW menyatakan al-jama'atu rahmah wal furqatu azab. Yang namanya al-jama'ah itu rahmat dan yang namanya furqah itu adalah adab. Al-jama'ah kebersamaan wal furqah perpecahan. Maka yang namanya kebersamaan inilah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita berada dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Dipimpin oleh satu penguasa. Masya Allah. Ini kebersamaan. Ini kesatuan. Kita berharap bahkan bisa bersatu dengan semua kaum muslimin seluruh dunia. Ini yang sudah ada. Yang sudah tegak demikian besarnya. Bahkan dikatakan tadi terbesar di dunia. Mau dipecah-pecah. Ada negara Lampung merdeka. Ada negara ini merdeka. Negara Islam. Negara Islam merdeka. Ini barakallahu fikum. Yang sering menyebabkan perpecahan umat. Dan kemudian terjadi pertumpahan darah. Ayat yang mereka tahu. Hadis yang mereka tahu. Tetapi al-hawa hawa nafsu yang selalu menguasai diri mereka. Mereka tidak berjalan dengan ilmu, tapi berjalan dengan hawa nafsu, dengan keinginan dan ambisi pribadi. Saya ingin yang lebih bagus, lebih sempurna, yang lebih lengkap, yang lebih begini, yang lebih begitu. Apakah kalian tidak dengar ucapan para ulama bahwa engkau bersama jamaah lebih baik daripada apa yang kau sukai tapi bersama perpecahan. Apa yang kau tidak suka bersama jamaah lebih baik daripada apa yang kau sukai bersama perpecahan. Ikhwanuddin a'azzakumullah kaum muslimin yang saya Yadullahi ma'al jamaah. Tangan Allah, dukungan Allah bersama jamaah. Wa man syadda lam yubalillahu bi syudurih siapa yang memisahkan diri, maka niscaya Allah tidak pedulikan dia dengan syuzuznya, dengan syarnya, menyelenehnya atau memisahkan diri dalam kesendiriannya, maka Allah akan biarkan dia, tidak akan Allah tolong mereka. a'azakumullah. Itu adalah ucapan sahabat yang mulia. Ucapan Mu'ad ibni Jabal radhiyallahu taala anhu. Ucapan sahabat ucapkan generasi terbaik. Bahwasanya siapa yang syadda lam yubalillahu bisyuduri. Siapa yang memisahkan diri dari jalan, maka Allah tidak akan pedulikan dia dengan kesendiriannya. Qala Rasulullah SAW dalam hadis yang juga sahih dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan Muslim dalam sahihnya. Man kharaja min taati wa faraqa al-jama'ah mata mitatan jahiliyah. Siapa yang keluar dari ketaatan kepada penguasanya. Wafarokal jamaah dan memisahkan diri dari jamaah kaum muslimin. Mata dan jahiliyah dia mati dengan kematian jahiliyah. Apa itu mati jahiliyah? Bukan mati kafir. Kata An-Nawawi rahimahullah dalam syarah Sahih Muslim bahwa mati jahiliyah adalah mati seperti orang jahiliyah dulu tidak memiliki pemimpin. Mati dalam keadaan liar, mati dalam keadaan dia tidak terpimpin. Kau muslimin yang saya mati. Apa perbedaannya? Masyarakat jahiliyah dengan masyarakat muslimin. Di antara perbedaan yang sangat jelas adalah ini. Adapun masyarakat jahiliyah adalah masyarakat liar yang tidak memiliki pemimpin. Masyarakat liar siapa yang kuat dia yang menang. Masyarakat liar yang tidak punya aturan. Masyarakat liar dalam keadaan mereka gampang menumpahkan darah. Berperang antar suku itu setiap saat. Bahkan ada perang suku yang sampai 100 tahun turun-temurun mereka wariskan. Bahwa mereka musuh kalian. Hendaklah kalian membalaskan dendam nenek moyang kalian. Itu jahiliyah. Sebelum datangnya Islam. Tetapi setelah datangnya Islam, tidak ada lagi perang suku tidak ada lagi perang asobiyah. Tidak ada lagi karena masalah hawa nafsu. Alhamdulillah. Mereka sudah memiliki pemimpin dan mereka sudah mengerti tentang kepemimpinan. Jadilah masyarakat madani. Masyarakat yang dalam keadaan masyarakat terpimpin, bukan masyarakat liar. Ini perbedaannya. Maka kata Nabi, siapa yang kharaja anil siapa yang keluar dari ketaatan pada penguasanya, keluar dari jamaah, meninggalkan jamaah kaum muslimin, mata dan jahiliyah. Maka dia akan mati dengan mati jahiliyah. Mati liar seperti orang-orang jahiliyah. Kaum muslimin yang saya Mereka paham hadis-hadis ini. Sayangnya mereka menafsirkan dengan kerdil. Mereka menafsirkan dengan sempit bahwasannya siapa yang keluar dari jamaah, maksudnya jamaah adalah kelompok kita. Siapa yang keluar dari kelompok kita berarti keluar dari jamaah. Siapa yang keluar dari jamaah berarti dia jahiliyah. Kemudian memahami jahiliyah itu kafir, maka dia kafir halal darahnya. Astagfirullah. Ini Allah fenomena yang mengerikan. Seperti kelompok-kelompok yang menamakan diri jamaah. Apakah Islam jamaah atau jamaah Islamiyah atau jamu jamaah Muslimin? Mereka semua berkeyakinan seperti ini Bahwa yang namanya penguasa adalah pimpinan mereka. Yang namanya khalifah, yang namanya amirul mukminin, yang namanya mereka. Kalau keluar lepas dari kelompok mereka, jahiliyah. Barang siapa yang keluar dari kelompoknya maka mati jahiliyah, mati kafir. Kemudian tidak mau lagi menganggap mereka sebagai saudara. Tidak mau lagi menganggap mereka sebagai sesama muslim. Dianggap najis. Bahkan kalau kalian bersentuhan dengan mereka atau masuk ke masjid mereka, akan mereka lap masjidnya. Karena dia sudah kafir, dia tidak berbayar dengan imam kita. Ikhwani fiddin azakumullah. Ayat dan hadis ini memerintahkan kita taat pada penguasa yang benar-benar memiliki kekuasaan. Bukan mentaati penguasa-penguasa yang palsu, tidak memiliki kekuasaan. Kita tanya sekarang, apakah pimpinan mereka memiliki kekuasaan? Kita sama, ansor, tohi, pembela tohi. Apakah pimpinannya memiliki kekuasaan? Ditangkap. Masukkan penjara. Masa pemimpin di penjara? Mana kekuasaan? kaum muslimin yang saya hormati, jangan membodohi diri sendiri dan jangan membodohi rakyat kaum muslimin. Jangan membodohi diri sendiri dan jangan membodohi kaum muslimin bahwa ayat-ayat dan hadis-hadis ini berbicara tentang penguasa yang sungguh-sungguh penguasa yang benar-benar memiliki kekuasaan dan kekuatan dan itu definisi penguasa kata para ulama memiliki kekuasaan dan memiliki kekuatan bahkan mereka menyatakan memiliki tentara maka mereka lah penguasa maka pimpinan organisasi bukan penguasa yang dimaksud dalam hadis ini pimpinan kelompok bukan imam yang dimaksud dalam hadis-hadis ini Pimpinan-pimpinan kelompok-kelompok sempalan. Mereka bukan amirul mukminin, bukan khalifah. Mereka memiliki kekuasaan sebatas apa yang mereka miliki yaitu urusan organisasinya. Selesai. Lalu mereka bukan amirul mukminin. Mereka bukan penguasa. Maka ikhwani bin din azakumullah kaum yang saya Kalau Nabi menyatakan man kharaja minal jama'ati qaida shimrin atau qaida shimrin faqad khalaqa khala'a rizqat islam min unuqi siapa yang melepaskan diri dari jamaah walaupun sejengkal saja maka akan lepas ikatan keislaman dari lehernya lepas dari jamaah yang mana tidak mau berbayar pada siapa apakah kelompok-kelompok kecil -kelompok Tentunya yang dimaksud adalah para penguasa. Karena memang kenyataannya siapa yang lepas dari penguasanya seakan-akan dia lepas dari ikatan di lehernya. Dari ikatan jadi selama. Dan itu diterangkan oleh Syekh al Fauzan. Hafizahullah taala ketika beliau mensyarahnya ketika mensyarah Syarh Sunnah. Kata beliau, maknanya Rasulullah SAW mempermisalkan dengan penggembala. Penggembala itu biasa mengikat kambing-kambingnya dengan tali dan kemudian disatukan talinya dalam tangan dia. Maka selama mereka kambing-kambing tadi terikat dan ikatannya masih di tangan penggembalanya, maka kambing-kambing itu akan aman. Aman. Aman dari binatang buas, aman dari serigala, aman dari terjerumus dalam jurang atau apa, aman. Tetapi ketika lepas dari ikatan tersebut di lehernya, maka kambing tadi menuju mara bahaya. Lepas dia, maka dia terancam kata Syekh Salih Al-Fauzan Allah Dia terancam dengan sekian bahaya. Apakah binatang buas yang mengancamnya? Apakah bahaya-bahaya lain? Ini mana hadis tadi. Man khala'a. Barang siapa yang melepaskan diri dari jamaah walaupun sejengkal saja maka seakan-akan ikatan di lehernya lepas maka orang itu terancam dengan sekian bahaya dan serigala manusia adalah syaitan serigalanya manusia adalah syaitan maka akan diterkam oleh syaitan dan akan dimakan oleh mereka dengan berbagai macam kesesatan-kesesatan atau akan dicaplok oleh musuh. Musuh-musuh Islam melihat ini negara besar. Saya nggak berani. Terus terang saja, saya nggak sanggup. Kata mereka, kata musuh-musuh muslimin. Pecah dulu lah. Apa yang dikatakan tadi BDSM perang masih terpakai oleh mereka. Pecah dulu. Kalau sudah pecah, jadi kecil-kecil, baru campur satu-satu. Selesai. Dan itu pernah terjadi pada Syam. Di Syam yang dulunya sedemikian luasnya kemudian dipecah, pecah, pecah, pecah sampai satu negara sama Jakarta besar Jakarta. Kuwait. Sama Jakarta besar Jakarta. Dan masih ada lagi negara-negara kecil ya. yang itu pun sudah pecah lagi. Dan masih terus mereka memiliki misi-misi yang seperti itu karena mereka nggak akan ridho kepada kaum muslimin. Apalagi kaum muslimin yang memiliki negara besar, maju, mereka nggak akan ridho dan mereka pasti akan membuat rencana dan makar. Tapi tidak usah khawatir. Wa makaru wa makar Allah wallahu khairul makirin. Mereka memiliki makar, Allah pun punya rencana. Dan rencana Allah pasti yang akan terjadi. Dan kita berharap pada Allah SWT agar Allah Subhanahu wa taala tetap menjaga negeri ini menjadi aman tenteram dan menjadikan negeri ini negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur dan berharap pada Allah Subhanahu wa taala agar masyarakatnya menjadi masyarakat masyarakat yang terpimpin yang mengerti hukum-hukum yang Allah turunkan kepada Nabi-Nya untuk mentaati penguasa dan semoga Allah menjadikan penguasanya orang-orang yang adil memimpin dengan keadilan kemakmuran dan mengharapkan agar rakyatnya mendapatkan ketenteraman dan kemakmuran. Qala dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "In ummira alaikum 'abdun habasyiyun mujadda fasma'u wa ati'u." Kata Nabi alaihi wasallam kalaupun memerintah kalian kalaupun dijadikan oleh Allah yang memimpin kalian adalah seorang bekas turunan budak, rendahan, mujadda, terpotong hidungnya. Fasma'u wa Dengarkanlah dan taat Selama mereka memimpin dengan kitab Allah, yakni cocok dengan Al-Quran, selama itu cocok dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, taat. Bagaimana kalau ternyata memerintahkan dengan sesuatu yang tidak sesuai dengan syariat Allah? La ta'ata li makhluqin bi ma'siyatil khaliq. Atau dikatakan dalam riwayat yang lebih sahih, innama ta'atu fil ma'ruf. Yang namanya ketaatan adalah pada perkara yang baik. Tetapi la tanzi'anna yadan an ta'ah. Tetapi jangan cabut tanganmu dari ketaatan. Pada yang lainnya. Mabhum? Artinya perintah sekian banyak. Aturan sekian banyak. Kalau ada satu yang melanggar syarat Allah, yang itu kita tidak taati. Tapi yang lain tetap kita taati. Bukan berarti kalau satu ini bertentangan dengan agama, maka saat ini dan seterusnya saya tidak mau letak lagi pada penguasa. Bukan itu yang dimaksud. Ikhwani fiddin azakumullah. Man akrama sultan Allah tabaraka wa ta'ala. Di dunia akramahu. Siapa yang memuliakan penguasa Allah yang Allah jadikan di muka bumi, maka niscaya akan muliakan dia yang mulkiyah. Siapa yang memuliakan penguasa yang Allah jadikan di muka bumi, maka dia akan dimuliakan nanti yang mulkiyah. Wa man ahana Allah tabaraka wa ta'ala fi dunya ahanahu Allah fil akhirah. Sebaliknya, Siapa yang merendahkan penguasa, menghinakan penguasa yang Allah jadikan di muka bumi, maka niscaya dia akan Allah hinakan yaumul qiyamah. Ini ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, diriwayatkan oleh Tayalisi dan juga separuh hadis ini diriwayatkan dalam riwayat yang sahih. Dan hadis ini semuanya dihasankan oleh Syekh Al-Albani. Mungkin kita bertanya, kenapa memuliakan penguasa kok mendapatkan pahala? Kok mendapatkan balasan besar? Bukan masalah pribadi-pribadi penguasanya, bukan. Bukan masalah sikulan dan sikulannya, bukan itu. Tetapi karena siapa yang memuliakan penguasa, penguasa itu akan memiliki wibawa. Kalau penguasa itu berwibawa, maka aturannya akan diterapkan oleh rakyatnya dan akan terjadilah ketentraman dan kebaikan. Sebaliknya siapa yang menghinakan dan menjatuhkan kehormatan penguasa, mencercanya, menjatuhkannya, menghinakannya, maka wibawa penguasa akan jatuh. Kalau wibawa penguasa akan jatuh, kalau sudah jatuh, maka rakyat tidak lagi peduli dengan penguasanya. Kalau masyarakat sudah tidak lagi peduli dengan pemimpinnya, bisa ditebak apa yang terjadi. Kekacauan. Diperintahkan ini mereka tidak taat, diperintahkan itu mereka tidak taat. Yang ada justru mereka berbondong-bondong demonstrasi besar-besaran, maka terjadilah kembali apa yang pernah terjadi di negeri ini. Sekian rumah terbakar, sekian manusia terbunuh, negara dikacau, Jakarta kacau, Penazam kenapa? Ketika penguasa sudah jatuh wibawanya di mata rakyatnya. Kau muslimin yang saya hormati, siapa yang rugi ketika mereka jatuh? Bukan penguasa itu sendiri, tapi rakyat merasakan kerugiannya. Tidak lagi tentram, tidak lagi aman, tidak lagi dia bisa berjalan dengan mudah dari satu kota ke kota lainnya. Tidak bisa. Karena kacaunya. Wallahi, demi Allah. Kita mengalaminya. Dan kita berjalan waktu itu dengan mobil dari satu kota ke kota lainnya di jalan sepi, nggak ada satu mobil pun kecuali mobil kita. Dan itu pun di belakangnya kita tulis pro. Pro apa waktu itu? Pro. Hah? Karena khawatir. Khawatir dibakar. Khawatir di gini karena begitu kan. Itu pro reformasi. Kenapa? Takut. Sepi, wallahi tidak ada mobil lain kecuali kita waktu itu. Itu pun kita masih takut, masih di pro reformasi. Apakah yang seperti yang kalian harapkan? Toko, pasar, semuanya tutup, nggak ada yang berani buka. Dan itu beberapa waktu. Alhamdulillah tidak lama. Bagaimana kalau lama? Dan tidak terjadi keamanan. Dan terus terjadi peperangan saudara. Karena seimbang kekuatannya misalnya. Na'udzubillah min dhalik. Na'udzubillah min ini khonibin a'azakumullah. Jangan berpikir picik kita benci sama si pula, kemudian kita cerca penguasa. Padahal yang rugi justru kita sendiri. Rakyat itu sendiri. Ketika penguasa itu dalam keadaan jatuh di bawahnya, terjadi kegoncangan sebuah negara. Dan itu yang akan dirasakan oleh rakyat adalah kejelekan, kerugian, kegelisahan, ketakutan. Rasulullah SAW. Wa qala Dikatakan pula oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Man ata'ani faqad ata'a Allah, wa man 'asani faqad 'asa Allah." Siapa yang mentaati aku, berarti dia mentaati Allah. Dan siapa yang bermaksiat kepadaku, berarti dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kata Rasulullah SAW, dan Man amir faqad ata'ani. Siapa yang mentaati penguasa, maka dia mentaati aku. Dan siapa yang menentang penguasa berarti dia menentang aku kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qani bidina azakumullah. Kaum muslimin yang saya di hadis sahih dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam kedua kitab sahih mereka. Dan insya Allah dari madhab manapun, dari organisasi manapun, NU ataupun Muhammadiyah, ataupun Salafiyin, Ahlu Sunnah, semuanya kenal bahwa ini benar-benar ucapan Rasulullah karena riwayatnya sahih. Benar-benar ucapan Nabi kita, Nabinya kaum muslimin. Tinggal kita bahas siapa yang masuk dengan amir. Man al amir faqad ata'ani. Siapa yang mentaati amir, maka dia mentaati aku. Dan siapa yang menentang Amir, maka dia menentang aku kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tidak bisa ditafsirkan dengan tafsir lain kecuali penguasa. Karena kalau tidak memiliki kekuasaan bukan amir, bukan imam, tidak dikatakan sebagai penguasa. Maka nggak tepat diterapkan pada pimpinan kelompok tertentu atau pimpinan jamaah-jamaah yang merupakan sempalan tidak bisa. Ini jelas adalah penguasa. Qanibuddin azakum kaum muslimin yang saya hormati. Maka dikatakan oleh Rasulullah SAW sebagai berita akan datang nanti penguasa-penguasa kata Nabi. Yakunu umara talinu lahumul julud wala tatma'innu ilaihimul qulub. Akan muncul nanti penguasa-penguasa yang kulit-kulit mereka utuh, ini para rakyatnya, tidak kena pukulan, tidak kena cambukan. Tetapi wala ma'inul kulu, tetapi hati tidak tenteram. Sebaliknya akan muncul pula kata Umara tasman izzu minhumul qulub yang hati ini gemetar ketakutan. Wa taksya'irru humul julud Bulu kuduk ini berdiri karena bengisnya, karena Allah Pilih yang mana? Penguasa yang lain tapi nggak tenang kita, atau penguasa yang pengis kejam dan kita takut. Kalau namanya penguasa begitu. Dan rakyat kalau mau mengikuti hawa nafsu gak akan pernah puas. Iya kan? Masyarakat, rakyat jelata, kalau masing-masing dengan selaranya, gak akan ada yang pernah puas dengan penguasa. Sebab tidak ada satu penguasa pun yang sempurna. Ini ada penguasa kata Nabi tali numin humul julud. Kulit mereka lembut, nggak pernah dipukul, nggak pernah dicabut dan sebagainya. Dengan kata lain, penguasa yang lemah. Bagaimana kira-kira? Rakyatnya selamat, tidak diadab, tidak dipukul, tidak ditangkap, tidak dipenjara, tetapi negeri jadi nggak aman. Iya kan? Karena penjahatnya juga berani. Pengacaunya berani. Perampok berani. Semua jadi berani. Walayatma'inu ulu Hati jadi nggak tenang. Gimana nih? Penguasa. Kok lemah begini? Protes. Kalau sekarang demonstrasi, rame-rame turunkan, pemerintah nggak kuat, lemah, begini dan begini diganti dengan kuasa yang tegas, keras, bahkan bengis, main tangkap saja. Bahkan bukan hanya ditangkap, digantung. Aku melihat, kata salah seorang penguasa di zaman Bani Umayyah, Ajaj ibn Yusuf at Aku melihat di kalangan kalian ada kepala-kepala yang ranum, sudah siap dipetik. Itu kutanya dan ketika turun, benar-benar dipanggil pulang-pulang ke masjid. Dipenggal di hadapan umum, di hadapan semuanya. Hajjaj Ibn Yusuf. Dan sebutkan Muhammad. Tapi para ulama yang hidup ketika itu, apa sikap mereka? Apakah memberontak? Tidak. Mereka menyatakan isbiru, isbiru. Sabarlah, sabarlah. Sesungguhnya penguasa yang zalim ini adalah adab liyan maka janganlah kalian hadapi ada dengan kemaksiatan. Karena melawan penguasa kemaksiatan. Memberontak kemaksiatan. Memecah belah peraturan kaum muslimin, keboliman, maka jangan balas keboliman dengan keboliman. Balaslah keboliman dengan istighfar dan sabar. Minta ampun pada Allah Ta'ala dan kemudian sabar. sabar. sabar. Bahkan sebagian para sahabat masih hidup sebagian para ulama dan sebagian besar para ulama semuanya sepakat. sama. Maka ketika dikhabarkan oleh Nabi kepada para sahabatnya ada penguasa yang begini, begini, begini. Yang lain, yang lembut kulit kita, tapi hati nggak tentram. Dan kemudian akan datang nanti kata Nabi penguasa yang tashmaiz minumul qulub, yang hati gemetar dan bulu kuduk ini berdiri. Maka di sini para sahabat berkata, "Ya Rasulullah, afalan nuqatiluhum?" Ya Rasulullah, apakah kita tidak perangi mereka? Qala la. La ma aqamu fikum shalah Jangan selama mereka masih sholat, masih ada tanda keislaman yaitu sholat. La ma aqamu fikum shalah Qul inna maka ahlus sunnah wal jamaah para salafus saleh dan para pengikut salafus saleh, bukan para pengecut, bukan para penakut. Ketika mereka menyatakan sabar, sabar, bukan karena takut, bukan. Bukan karena pengecut, tidak. Bukan pula karena menjilat, tapi karena mentaati perintah Rasulullah SAW. Jangan selama mereka masih salat. Kalau mereka masih salat, kemudian kita melawannya, sudah kita katakan tadi pendukungnya pasti muslimin juga. Dan berarti kita melawan muslimin. Kalau muslimin melawan muslimin, berarti pertumpahan darah sesama muslimin. Dan ini mengerikan sekali. Tidak ada keuntungannya bagi Islam sedikit pun. Yang ada kerugian bagi muslimin. Korbannya muslimin, yang tidak tenang muslimin, yang merasa sesak dada muslimin. Yang korban harta dan nyawa muslimin. Tetapi mereka-mereka para teroris adalah orang-orang yang berotak dangkal. Pikirannya pendek. Dan itu pun yang disifatkan oleh Nabi SAW. Kata Nabi, akan muncul nanti di akhir zaman model orang seperti seperti ini. Apa disifatkan oleh beliau? Di antaranya dua sifat. Sufahaul ahlam. Hudasaul asnan muda-muda umurnya, dan dangkal pikirannya. Sufahaul ahlam artinya pikirannya dangkal. Bodoh mereka. Tidak pandai berhitung. Korban satu dengan korban seribu itu banyak mana? Tidak tahu dia. Pokoknya bebaskan saya, bebaskan saya, bebaskan saya. Bikin peledakan di sana di sini, terserahlah. Pokoknya bagaimana saya keluar. Menyelamatkan yang satu, mengorbankan sekian banyak. Gak pandai berhitung sama sekali. Beda dengan Imam Ahlus Sunnah. Imam Ahmad rahimahullah. Ketika beliau ditangkap dari penjara oleh penguasa yang zalim Mu'tazilah. Alirannya sesat. Dan memaksa rakyatnya untuk sesat. Ditangkap Imam Ahmad dan dipaksa. Harus berkata bahwa Al-Quran itu bukan ucapan Allah. Kata Imam Ahmad tidak. Al-Quran ucapan Allah. Ucapkan bahwa Al Quran itu bukan ucapan Al Quran itu makhluk. Dia katakan la wallah tidak dengan Allah. Al-Quran kalamullah. Al-Quran itu ucapan Allah Subhanahu wa taala. Maka dicambuk, dipenjara, disiksa, tetap tidak berubah. Sampai kemudian datang berduyun-duyun para fuqaha dari Baghdad. Para fuqaha bukan orang sembarangan, para alim ulama datang kepada Imam Ahmad. Wahai Imam, Sampai kapan kita mau sabar? Tidak kita melawan? Kata Imam jangan. Jangan. La aradalik wala amurukum. Aku tidak sependapat dengan kalian. Dan aku tidak menyuruh kalian. Di maul muslimin. Di maul muslimin. Jangan. Jangan. Darah kaum muslimin. Darah kaum muslimin. Lihat ikhwan ibn azakumullah. Yang dipikirkan oleh seorang imam ahlu sunnah. Darah kaum muslimin. Khawatir darah kaum muslimin akan tertumpah dalam jumlah besar. Jangan, jangan, jangan. Darah kaum muslimin, darah kaum muslimin. Fitnah, ini fitnah. Kata mereka ya imam, bukankah ini sudah fitnah? Bukankah ini juga sudah fitnah? Kata Imam Ahmad, iya. Tetapi ini fitnah tun khassah. Ini fitnah khusus. Aku yang merasakan. Iya. Tetapi kalau kalian melawan, Ammatil fitnah, fitnah akan merata kepada seluruh kaum muslimin. Apa maknanya ini? Maknanya biar aku seorang tidak apa. Daripada kaum muslimin tertumpah darahnya. Ini pandai berhitung. Satu dengan sekian ribu, ya tentunya banyak sekian ribu. Daripada sekian ribu kaum muslimin yang terbunuh, biar saya seorang. Aku sabar, aku siap memikul karena dia sabar, karena dia betul-betul lillah wa fillah, Allah selamatkan. Dengan apa? Dengan takdir Allah, penguasanya mati diganti penguasa baru. Penguasa baru bertanya-tanya, ada apa dia ditangkap dan kenapa? Apa salah dia? Oh ini karena begini-begini. Panggil oh, tokoh ulamanya Mu'tazilah. Dudukkan sini. Apa ucapan wahai mamah? Apa ucapan wahai pula? Kata Imam Ahmad, Aku hanya berkata apa yang dikatakan oleh para sahabat. Bahwa Al-Quran kalamullah. Kamu, kamu ucapan. Oh ini bukan, gak bukan, gak bukan, bukan. dengan berbagai macam argumen-argumen. Setelah argumen panjang selesai seakan-akan benar. Kita tanya lagi pada Imam Ahmad. Bagaimana? Jawaban Muhai Ahmad. Kata Imam Ahmad, apakah yang dia terangkan tadi itu semuanya pernah diucapkan oleh salam? Pernah diucapkan oleh para sahabat? Dia kata tidak menjawab. Kata penguasanya, kata khalifah, jawab. Apakah salah para sahabat berbicara seperti kamu? Dijawab, tidak. Kata Muhammad, kalau tidak apa salahku untuk tidak mengucapkan seperti kamu, sebagaimana para sahabat tidak mengucapkan seperti ini. Maka penguasa tadi tertawa ya luka ya luka. Sungguh dungunya kamu, sungguh dungunya kamu. Imam Ahmad dimerdekakan, dibebaskan. Tidak lagi di penjara. muslimin yang saya hormati. Ini adalah mauqif sikap seorang alim ulama. Dia pandai menghitung kalau dia melawan dan memerintahkan untuk melawan penguasanya, yang terjadi adalah fitnah yang lebih meluas. Lebih besar fitnah yang akan merata di tengah-tengah kaum muslimin dan akan tertumpah darah lebih banyak lagi. Maka tidak ada lain kecuali sabar sabar sabar Ikhwanifiddin a'azakumullah disebutkan juga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam isma wa ati' fi usrika wa yusri dengarlah dan taatlah pada penguasa kalian dalam keadaan susah ataupun dalam keadaan mudah wa man syatika wa makrahik apakah dalam keadaan engkau semangat ataupun dalam keadaan engkau malas tetap taat pada penguasa. Wa asaratin alaih walaupun mereka bertindak curang terhadapmu. Ini ucapan penguasa. Asaratin alaih artinya engkau tidak diberi haknya oleh penguasa. Tetap disuruh mentaati. Wa in akalu malak wa darabu dhahra. Walaupun mereka merampas hartamu dan memukul punggungmu. Hadis yang dikeluarkan dalam kitab As-Sunnah oleh Ibn Abi Asim dan disahihkan hadis oleh Syekh Al-Albani dan dikeluarkan pula oleh Imam Ahmad rahimahullah dalam Musnad maka hadis ini sahih disahihkan oleh para ahlinya para pakar-pakar hadis menyatakan bahwa taat pada penguasa apakah dalam keadaan engkau semangat ataupun dalam keadaan kau apakah dalam keadaan kau susah ataupun mudah Apakah dalam keadaan engkau diperlakukan secara curang, tetap harus mentaati penguasa. Walaupun mereka merampas hartamu dan memukul punggungmu. Subhanallah. Kalau saja orang-orang yang mengikuti hawa nafsu membaca hadis ini, mungkin mereka akan terkejut. Dan akan mungkin marah-marah. Apa-apaan ini? Padahal ini ucapan Rasulullah. Pernah saya sampaikan pada sebuah khutbah hadis ini. Itu setelah selesai sholat Jumat ada yang marah-marah di depan masjid. Apa-apaan dipukul suruh diam, dirampas hartanya suruh diam. Apa-apaan ini? Ini ajaran apa ini? Padahal saya cuma membaca hadis. Silahkan baca sendiri hadis. Fi man syatika wa makrah wa adaratin alaih wa in akalu malak Walaupun mereka memakan hartamu, memukul punggungmu. Artinya, kalaupun mereka korupsi, bukan alasan untuk memberontak. Kalaupun mereka melakukan kolusi, nepotisme, bukan alasan untuk kita memberontak. Dan ini barakallahu fikum sekali lagi bukan pengecut, bukan karena takut. Tetapi ini adalah ajaran Islam yang melihat skup yang lebih besar daripada skup kecil pribadi. Saya digusur rumahnya. Kurang ajar ini. Masa saya diam? Saya harus melawan. Mengerahkan masa untuk melawan penguasa. Kenapa rumahnya digusur? Emang digusur untuk apa? Kalau untuk pribadinya penguasa saja, kita harus sabar Ternyata bukan. Untuk rakyat juga. Untuk jalan raya. Untuk kaum muslimin. Masya Allah. Kenapa tidak berpikir dengan pemikiran yang lebih luas? Kepentingan bersama diutamakan di atas kepentingan pribadi. Kau muslimin yang saya hormati. Lihat. Wa in akalu malan wa dharbu ini berbeda keadaannya dengan pencuri atau perampok yang merampas kamu. Hadisnya berbeda. Ya Rasulullah bagaimana kalau ada yang orang merampas hartaku? Jangan berikan kata Nabi. Ya Rasulullah kalau dia menyerang lawan. Kalau aku mati, kamu berjalan. Kalau dia yang mati, dia benar. Ini kalau kamu bertemu perampok di jalan. Barakallahu fikum. Tetapi kalau urusannya masalah penguasa berbeda. Walaupun mereka memukul punggung rapat harta, Mengapa demikian? Karena Rasulullah SAW mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala sehingga mengetahui akibat segala sesuatu. Bahwa kalau engkau melawan akibatnya akan jelek. Akibatnya akan lebih besar kejelekannya. Akan terjadi berbagai macam kekacauan-kekacauan. Akan terjadi pertumpahan darah sama muslimin. Akan terjadi perang saudara dan seterusnya dan seterusnya. Sehingga ikhwan ibn azakumullah yang dinasehatkan adalah untuk sabar. Isbiru hatta talaqawni ala haud. Sabarlah sampai kalian bertemu aku di telaga haud kata Nabi. Sabarlah sampai bertemu aku di telaga haud. Wa qala sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam dan Nabi juga bersabda Man faraqal jamaah wastadalla al-imarah لقي الله عز وجل wala wajha lahu indah. Siapa yang memisahkan diri dari jamaah dan kemudian merendahkan pemerintah, maka dia akan bertemu Allah dalam keadaan tidak memiliki wajah. Wa riwayat dalam riwayat lain, la hujjata lahu, tidak memiliki hujjah. Tidak memiliki bukti, tidak memiliki dalil, tidak memiliki alasan. Ini ancaman. Ancaman dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada mereka-mereka yang melepaskan diri dari jamaah muslimin dan penguasanya, kemudian istadallal imarah merendahkan penguasa, mencaci maki pemerintah di mimbar-mimbar, menjatuhkan mereka, merendahkan mereka. Maka diancam oleh Nabi dengan ancaman Yaumul Qiyamah akan bertemu Allah dalam keadaan tidak memiliki wajah atau tidak memiliki hujjah kaum muslimin yang seorang Yang sering terjadi, mereka selalu beralasan amar ma'ruf nahi munkar. Saya kan cuma nahi munkar kepada pemerintah. Pemerintah berbuat zalim, maka kita diam. Kita harus berbicara dong. Pemerintah jangan zalim, penguasa jangan begini dan jangan begitu di akhirihi. Apakah alasan itu bisa diterima? Khamilina'azakumullah tidak bisa diterima sama sekali. Sebab yang namanya nahi munkar itu berbeda-beda diajarkan oleh Nabi. Siapa yang kita hadapi? Kalau penguasa yang berbuat kemunkaran, maka kita menasehatinya dengan cara yang berbeda. Disebutkan dalam hadis yang sahih, Rasulullah SAW menyatakan, "Man yansah sulpanin sultanin falyakhud Siapa yang ingin menasehati penguasa, maka hendaklah dia menarik tangannya antara dia dengan dia saja baru kemudian nasihati. In sami'a minhu fada wa illa fala alaih. Kalau dia mau mendengarkan nasihatmu, itu kita harapkan. Kalau tidak, selesai. Kamu sudah menyampaikan. Artinya disuruh langsung. Kalau kamu berkata tidak mungkinlah menarik tangannya Pak Jokowi, tidak bisa lah, tidak mampu saya. Ya baik, mereka sudah memberikan sekian jalan, sekian kotak pos, sekian alamat. Untuk kalian kirim nasihat ini. Bisa. Walhamdulillahirrahmanirrahim. Apalagi? Alasan-alasan ini Kata Nabi harus menasehatkan langsung antara dia dengan penguasa. Itu satu jawaban. Jawaban kedua, apakah harus langsung kepada yang tertinggi? Kalau engkau tidak mampu kepada yang tertinggi, pada yang di depan kamu saja. Kepada Pak Camat, kepada Pak RT, kepada Bapak yang ada di sebelah kamu. Pak, ini sebaiknya begini begini. Orang benar. Bisa terwujud dan bisa sampai nasihat itu. Bisa sampai nasihat itu. Maka Nabi menyatakan fal sah hendaklah dia tangannya fa in sami'a minhu kalau dia mau mendengarkan nasihatmu, menerima nasihatmu, itu kita harapkan. Alhamdulillah. Kalau tidak, engkau tidak salah. Itu mana hadis tadi. Fala alaih, tidak atasmu, maksudnya engkau tidak lagi bertanggung jawab Yaumul qiyamah kamu akan berkata ya Allah, aku sudah menyampaikan. Aku sudah kirimkan, aku sudah sampaikan pada beliau, aku sudah sampaikan pada ajudannya, aku sudah sampaikan pada wakilnya, aku sudah sampaikan pada bawahannya, aku sudah sampaikan melalui si bulan dan si Allah. Walhamdulillah. Selesai. Kewajiban kita selesai. Karena kewajiban kita hanya menyampaikan. Wa ma 'alaika illa al-balagh tidaklah atasmu kecuali penyampaian dalam masalah-masalah yang berkait dengan nasihat sama kita saja, nggak boleh kita memaksa. Nah, ikraha hafidji, nggak ada paksaan dalam agama. Kita hanya menyampaikan ini yang hak, ikutilah. Kalau engkau ikuti engkau selamat. Kalau tidak, engkau sendiri yang bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kepada penguasa yang jelas-jelas mereka memimpin kita, menguasai kita. Maka kita hanya bisa menyampaikan nasihat. Insan ya'minhu pada Itulah yang kita harapkan. Kalau tidak, maka tentunya urusannya mereka dengan Allah Subhanahu wa taala, mereka akan bertanggung jawab nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala, mereka yang akan ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, mereka akan bertanggung jawab nanti di akhirat. Maka ikhwan fillah, a'azakumullah qum Selebihnya ketika kita melihat beragamnya rakyat Indonesia sebagaimana beragamnya agama-agama mereka maka hendaklah kita melihat dan membedakan antara orang-orang kafir zimmi muahad mustautin dan orang kafir harbi sehingga sebagai pelurusan dari apa dikatakan tadi bahwa kita jangan mengkafir-kafirkan orang kafir, ya tidak mungkin memang mereka kafir. Tetapi yang harusnya kita sampaikan pada muslimin, bahwa orang kafir itu tidak semuanya. Kemudian kita perangi mereka. Tidak. Allah Subhanahu wa taala mengecualikan beberapa orang-orang kafir. Satu dalam ayatnya, la yanhaukumullah. 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din walam lam yukhrijukum min diharik annama ruhu wa tuqsuhu ilaihi. Kata Allah, Allah tidak melarang kalian kepada orang-orang kafir yang tidak memusuhi kalian, yang tidak memerangi kalian dan tidak mengusir kalian dari negeri kalian. Tidak mengapa kata Allah antabarruhum untuk berbuat baik pada mereka. Wa tuqsitu ilaihim dan untuk bersikap adil pada mereka. Bersikap adil itu kalau kamu beli bayar, kalau hutangnya dibayar, kalau kamu punya janji ya tepati. ada. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam ayat lain, "Wa in ahad minal musyrikin istajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah." Kata Allah kalau ada seorang dari musyrikin kafir, "Wa in ahad minal musyrikin istajaraka minta perlindungan kepadamu, fa'ajirhu." Beri perlindungan hatta yasma' kalam Allah agar dia bisa mendengarkan ucapan Allah Subhanahu wa taala. Apa makna ayat ini? Maknanya kalau ada orang kafir yang ingin mendapatkan keamanan di negeri kita, minta suaka politik, minta perlindungan, lindungi mereka. Apa keuntungannya? Kok melindungi orang kafir? Keuntungannya hatta yasma kalam Allah agar mereka bisa melihat Islam dari dekat. Agar mereka bisa melihat akhlak kaum muslimin, agar mereka bisa mendengar ayat-ayat Allah yang indah, nasihat-nasihat dari ayat Al-Quran, agar mereka tertarik pada agama Allah. Bisa dibayangkan, kalau mereka orang-orang kafir melihatnya para teroris, mungkin mereka nggak jadi masuk Islam. Iya kan? Wah, mengerikan sekali orang Islam itu. Kejam, bengis, nggak punya rahmat, nggak punya kasih sayang. Siap hari ada cara baru, ada seni baru dalam membunuh. ISIS itu kalau membunuh tawanannya unik-unik. Ada yang dibakar hidup-hidup, ada yang dilindes tank, disaksikan, diletakkan kemudian diletakkan. Dan itu dinukil, dimuat dengan bangga oleh situs-situs yang khawarij, termasuk, termasuk situsnya Aman Abdurrahman. Saya lihat dari situ. Saya diberi oleh mereka hisab situsnya orang ini. Naudzubillah. Kayak gini dibanggakan. Kemudian diikat tangan dan kakinya jadi satu, empat dibakar hidup-hidup, hidup-hidup dibakar. Wallahi la yu'adzib bin nar illa Allah. Tidak boleh menghadap dengan api kecuali Allah. Inna billah. Cara-cara yang bengis, sadis, apa ini ajaran dari kaum muslimin, ajaran Islam? Tidak. Tetapi mereka melihatnya itu Islam. Terjadi kesalahpahaman besar. Maka mereka berbuat dosa di atas dosa. Dosa pertama karena mereka mematai orang-orang yang tidak pantas untuk dibunuh. Sebagai mereka masih muslimin. Hanya saja karena keluar dari kelompoknya dihukum Yang kedua, mereka mencoreng gambaran indah Islam. Islam ini yang tadinya indah jadi tercoreng dengan perbuatan mereka. Maka ternyata Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa in ahadun minal musyrikin tajaraka fa'ajirhu hatta yasma' kalam Allah. Kalau ada orang kafir musyrikin minta perlindungan kepada kalian, berilah perlindungan. Karena mereka bisa mendengar nanti ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa taala ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang sama. Itu yang kedua. Yang ketiga, Rasulullah SAW menangkap seorang kafir dan diikat dia masjid di dalam masjid. Berarti boleh orang kafir masuk masjid? Kemudian Allah di dalam masjid. Iya. Untuk apa? Supaya mendengarkan kajian, mendengarkan ceramah, dan itu pun diberi makan, diberi kebaikan. Dan setiap hari ditanya oleh Nabi, apa kabarmu, wahai Sumama? Kata Sumama, aku dalam keadaan baik. Aku punya kebaikan. Kalau engkau bunuh aku, aku orang punya darah. Ingin berbuat baik kepadaku, aku orang berterima kasih. Kalau engkau ingin harta, ucapkan berapa, aku akan berikan. Karena dia pimpinan kaum dan suku. Ditinggal oleh Nabi. Besoknya ditanya lagi, apa yang ada padamu wahai Sumamah? Kata Sumamah, ada padaku yang seperti kemarin. Kalau mau bunuh aku, aku orang penyerangan. Kalau kau mau beri kebaikan, aku orang yang pandai berterima kasih. Kalau engkau akan meminta harta, ucapkan semau. Hari ketiga ditanya lagi seperti ini. Jawabannya sama. Maka Nabi mulai percaya orang ini memang pandai berterima kasih. Kata Nabi, Asliqu Sumamah, merdekakan, lepas ikatannya. Belum masih kata. Kalau kata masih kata. Karena Nabi berharap dia pandai berterima kasih. Kemudian beliau ke kebun kurma, mandi, kembali. Dan menyatakan, Ashadu an la ilaha illallah. Wa ashadu annaka Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah dan aku bersaksi bahwa engkau benar-benar utusan Allah. Khadirin azakumullah saya tanya apa sebabnya beliau ini masuk Islam? Hah? Karena melihat akhlak Rasulullah, melihat adab Rasulullah, melihat perangai Rasulullah Melihat bagaimana adabnya, sopan santunnya dan Allah memerintahkan dalam Al-Qur'an, "Wa yut'imuna ala hubbihi miskinan wa Dan mereka orang beriman itu selalu memberi makan pada orang miskin, pada anak yatim, dan pada asira. Siapa asira? Tawanan. Muslim atau kafir tawanan itu? Kafir. Tapi disuruh beri makan dengan baik. Enggak boleh disiksa dengan kelapa. Ini ajaran indah. Ajaran agama yang mulia. Yang dilupakan oleh para teroris. Mereka merusak ajaran Allah SWT. Yang berikutnya. Orang kafir juga yang masih diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya untuk kita bersikap baik kepada mereka adalah tamu. Tidak boleh dibunuh. Tidak boleh diganggu ketika mereka sebagai tamu. Bahkan ketika tamu itu betul-betul kafir yang kafir harbi sedang berperang. Tetapi diutus sebagai utusan untuk negosiasi. Apakah boleh dibunuh? Tidak boleh. Maka ketika didatangi dua orang utusan Musailamah Al-Kadzdzab yang mengaku Nabi mengaku Rasul. Dua orang ini datang kepada Nabi. Aku utusan Rasulullah katanya. Diutus oleh Allah yaitu Musailamah dan ingin bagi wilayah. Di sini wilayah kami dan yang sini wilayah engkau. Karena beliau Rasul, engkau pun Rasul. Rasulullah bukan tidak marah. Beliau marah, wallah dan sangat wajar untuk marah karena ucapan kurang ajar tadi. Disamakan Rasulullah dengan Musailamah. Maka kata Nabi, "Wallahi, lau kuntu qatilan wafdan, laqataltukuma." Sungguh demi Allah, kalau aku boleh membunuh tamu, akan aku bunuh kau berdua. Apa tandanya? Marahnya tamu nggak boleh dibunuh. Lau kuntu qatilan wafdan, kalau aku boleh membunuh tamu, aku akan bunuh kau berdua. Dibiarkan pergi tidak dibunuh. Tetapi Musa ilamahnya dengan pasukannya bukan tidak diperangi, diperangi. Tapi karena tadi tahu, tidak dibunuh. Maka barakallahu fikum kalau ada tamu-tamu negara datang ke Indonesia ini, apakah boleh diganggu? Diperangi? Ini menyelisih sunnah. Menyelisih apa diajarkan dalam agama Allah, dalam agama Islam. Yang berikutnya. Perjanjian betapa banyaknya perang-perang yang dilakukan oleh Rasulullah SAW melawan musyrikin Quraisy. Perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq, ya kan? Tetapi ketika terjadi perdamaian Hudaybiyah, genjatan senjata, artinya sudah ada perjanjian damai. Apakah Rasulullah SAW mengizinkan seseorang untuk memerangi mereka? Tidak. Tapi menyatakan jangan. Artinya disuruh untuk menjaga janji. Ini namanya kafir mu'ahad. Kafir yang terikat janji. Orang yang terikat janji tidak boleh dibunuh. Abu Sufyan datang ke Madinah. Bahkan datang ke rumahnya Ali bin Abi Thalib. Datang kepada Abu Bakar. Datang ke Umar. Ingin mengusulkan usulan-usulan. Walaupun mereka tidak mengacukannya. Tapi tidak dibunuh. Padahal sudah berperan dalam perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq. Kenapa? Karena sudah ada perjanjian damai. Maka kafir tamu, kafir muahad, kafir yang terikat janji, kafir yang dibawa kekuasaan kaum muslimin, kafir yang dalam keadaan dia tidak mengganggu kalian, tidak mengapa untuk kita bersikap baik pada mereka, bahkan yang dianjurkan untuk menjaga perjanjian. Rasulullah SAW bahkan mengancam dalam hadis-hadis yang sahih dengan ancaman yang sangat keras. Ancaman sangat keras kan? Yaitu ancaman yang berbunyi man qatala muahidan lam yarah raihat jannah siapa yang membunuh seorang kafir yang terikat maka dia enggak akan mencium bau surga dalam riwayat lain disebutkan man qatala zimmiyan siapa yang membunuh seorang kafir yang di bawah kekuasaan kaum muslimin artinya dalam keadaan dia mentaati pemerintah muslimin orang-orang kafir yang ada di negeri kita yang masih mentaati pemerintahnya maka mereka adalah zimmi. Tidak boleh diburu tidak boleh diganggu. Diberikan hak mereka. Dan sebatas inilah toleransi. Silahkan kamu dengan agama kamu, kami dengan agama kami. Kami nggak akan ganggu kalian dan kalian awas jangan ganggu kami. Kan begitu. Ini khonidin azakullah semuanya sudah diajarkan dalam Islam dan sudah diterangkan perbedaan-perbedaannya mana kafir muahad mana kafir yang sebagai tamu mana kafir yang minta suaka politik dan perlindungan mana kafir zimmi mana kafir muahad yang semuanya tidak boleh diganggu yang kata Syekh Utsaimin rahimahullah yang boleh diperangi hanya orang-orang kafir yang memerangi kita cuma satu golongan dari sekian golongan tadi yang boleh kemudian kita lawan karena kita bukan bangsa pengecut kita bukan bangsa penakut. Kita kaum muslimin adalah orang-orang yang pemberani. Tidak mau kita diperangi oleh mereka. Mereka memerangi kita, maka silahkan. Tentara kita akan melawan mereka. Dan kita akan menjadi pasukannya kalau diperlukan. Subhanallah. Ya kalau orang-orang kafir memerangi muslimin. Tetapi orang-orang kafir tetangga kita, tidak. Bahkan diajarkan, dicontohkan oleh sahabat yang mulia. Abdullah bin Amr. Ketika menyembelih hewan, dia ingat tetangganya. Kalau selesai penyembelihan, berikan. Yang pertama, tetanggamu Yahudi. Kata orang yang hadir di situ, Ayahudi. Apakah Yahudi? Kamu beri dia? Iya, karena dia tetangga. Karena dia tetanggaku, dan Rasulullah SAW menghabarkan bahwa Jibril selalu mengingatkan tetangga, tetangga, tetangga. Sampai kata Rasulullah, hampir-hampir aku mengira bahwa tetangga itu akan mewarisi. Hampir-hampir aku menduga bahwa tetangga akan mewarisi kita. Karena terus diingatkan tetangga, tetangga, tetangga. Dan dipahami oleh pemahaman salaf, pemahaman para sahabat. Bahwa itu walaupun kafir, harus kita perhatikan hak mereka. Jangan kita mengganggu mereka. Jangan kita membuat mereka takut. Jangan kita membuat Siapa yang dikatakan oleh Nabi Allah SAW orang yang paling jelek? Orang yang paling jelek adalah man la ya'man jaruhu bawa'iqahu. Orang yang tetangganya tidak aman karena dia. Ini orang yang paling jelek. Man la ya'man jaruhu bawa'iqahu. Siapa yang tetangganya tidak aman, berarti ini orang yang paling jelek. Nasolatullah alaihi wasallam. Saya kira cukup apa yang bisa saya sampaikan hari ini.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 Mohon maaf ada kekurangan kekurangannya. Semoga Allah taala memberikan maaf dan ampunannya dan semoga kita diberi taufik untuk bisa terus mengkaji ilmu-ilmu agama agar kita betul-betul berpegang dengan Islam yang sebenar-benarnya, tidak tertipu oleh kelompok-kelompok sempalan yang memiliki pemahaman-pemahaman sesat. Itulah taufik wabarakatuh. alamin. ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.